بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي اجتبى من شاء بخير الدنيا والآخرة فأصبح مكرما في الدنيا والآخرة وصلاة الله وسلامه على من علمنا بالثقة بالله في أمور الرزق حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا سهل لنا يا ربنا سبل الخير وارزقنا من الحلال الكثير الطيب المبارك اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا ربنا يا عليم الحال يا عليم الحال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا ربنا أنعم علينا من عندك بنعم اللهم يا ربنا اخسرنا مع زمرتي من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واخسرنا مع زمرة إمامهم حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات كمسلمين muslimin dan muslimat alhamdulillah Pada malam hari ini senantiasa dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bertemu di tempat ini menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala mengharap kemurahan Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seperti biasa sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari ada muqaddimah. Jika pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada muqaddimah bagaimana mendidik anak kita jika ternyata tiba-tiba kita menemukan anak kita, harapan kita yang kita cintai itu keluar dari angan-angan kita, keluar dari harapan kita, melanggar baik itu melanggar aturan kita atau aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan bahwa kaidah amanat tetap amanah tetap kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu untuk menyikapi menghadapi jika anak kita melakukan pelanggaran maka di situ pun harus ada ilmunya. Jika kita tidak menyelesaikan dengan ilmu, maka yang terjadi justru anak kita lebih jauh daripada kebenaran, lebih jauh daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan beralih dari topik yang biasa kita bahas mukaddimah yaitu pendidikan anak. Kami terlintas di dalam benak kami di sepanjang perjalanan bahwa hiruk pikuk mundar mandirnya manusia dari sana sini siang dan malam mereka adalah orang-orang yang mencari kemurahan Allah Subhanahu wa taala mencari rizki dan itu adalah kewajiban bagi seseorang untuk mencukupi dirinya sendiri agar tidak menjadi orang yang meminta-minta dan mencukupi orang yang menjadi tanggung jawabnya agar mereka tidak terlantar artinya mencari dunia, mencari rizki bukan sesuatu aib dan celah bahkan itu adalah punya makna ibadah jika seseorang itu memahami jika seseorang menyadari ternyata Seseorang yang mencari rizki adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sering hilang dari hati kita, yang sering hilang dari renungan kita adalah pemahaman makna mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bekerja. Yang ke pasar pergi ke pasar, yang ke kantor ke kantor, yang ke sawah ke sawah. Akan tetapi dari usaha-usaha dohir itu sudahkah didahului dengan usaha-usaha batin seperti membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca surat Al-Waqiah atau membaca beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu di balik amalan-amalan akhirat itu ada janji-janji dari Allah. Allah akan memberikan sesuatu di dunia. Di dalam istighfar Allah sudah menjanjikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yundit ya wa yumditkum bi amwali wa banina. Yang beristighfar banyak beristighfarlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala saya Allah akan turunkan dari langit hujan kesuburan. Hujan yang bisa memberikan kesuburan bumi kita. Wayundit dan akan memberikan kepada kalian dengan harta-harta dan putra-putra. Ini diantaranya istighfar. Kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sekali maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi solawat kepada orang yang membaca tersebut sepuluh kali. Kita memberi sekali kepada Rasulullah, Allah memberi sepuluh kali. Dan tahukah para hadirin dan hadirat bagaimanalah bagaimana solawat Allah kepada hambanya? Salawat Allah kepada hambanya dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang berselawat kepada kalian dan juga malaikat-malaikatnya tujuannya adalah ingin mengentaskan kalian semua dari hidup yang tidak baik menjadi hidup yang baik dari pikiran yang tidak baik menjadi pikiran yang cemerlang dari kegelapan menuju cahaya dari kesusahan menuju kebahagiaan itu adalah faedah daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebelum di pagi hari Anda bangun pagi-pagi untuk menjalankan aktivitas Anda di dalam mencari rizki yang Anda berhujjah bahwasanya itu adalah kewajiban untuk mencari nafkah. Akan tetapi sudahkah Anda mulai ini semua dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti tadi membaca surat Al-Waqiah ataupun membaca salawat kepada Rasulullah atau memperbanyak istighfar. Kalau belum, barangkali kita lupa bahwasanya kalau belum bisa saja kita lupa tujuan bahwasanya kita mencari nafkah ini adalah ibadah. Kita mencari nafkah itu bukan karena hakikatnya bukan karena ini yang orang sering sering salah faham kita memberi nafkah kepada anak-anak kita ataupun ada orang yang memberi nafkah kepada yatim piatu yang ada di rumahnya itu semata-mata hakikatnya karena orang itu mencari kemuliaan. Jadi kalau Anda menyantuni orang fakir dan miskin, kalau Anda memberikan kepada orang yang tidak mampu sumbangan santunan, maka sebetulnya santunan dan sumbangan itu adalah untuk mengangkat diri anda bukan karena orang fakir itu adalah tidak punya bagian rizki bukan ketahuilah bahwasanya di saat kita menyantuni fakir dan miskin termasuk anak-anak kita jangan menganggap bahwasanya itu karena Allah tidak bisa memberikan makan kepada mereka bukan Kadang kita itu sombong di saat kita bekerja lalu kita berkata kasihan siapa yang ngasih makan mereka nanti kalau bukan aku maka aku harus bekerja aku harus cari duit ini aku harus kerja keras nih ah. kenapa kita harus sombong ketahuilah Allah memenyanjurkan kita memerintahkan kita untuk memberi nafkah menganjurkan kita untuk menyantuni fakir miskin yang ada di sekitar kita itu semata-mata karena Allah ingin mengangkat derajat kita bukan karena Allah tidak mampu memberi makan si fakir itu bukan ini yang harus kita pahami agar kita tidak sombong di saat kita melakukan pekerjaan seolah-olah harus kita yang memberi harus kita yang mengasihi harus kita yang menyantuni kesombongan dan itu bukan orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menjalani tugas untuk mencari rezeki harus ada tujuannya bahwa di samping kita mencari rizki yang terlihat hesi, uang, gaji yang kita terima, pernahkah kita lintaskan juga kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pengampunan? Seperti halnya di saat kita membaca istighfar, memang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari bahwasanya di saat Allah mengampuni kita, Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ini kalau kita hadirkan ini mengundang rizki jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, itu susah Allah memberikan kepada kita. Memang Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Akan tapi membuka rezeki kita adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah istighfar kepada Allah, Astaghfirullahaladzim. aku melakukan kesalahan ini ya Allah. Maka secara otomatis kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita dengan rizki dan rizki yang baik dan rizki yang halal. Dan di saat seperti ini mustahil orang-orang tersebut mencari rizki dengan cara yang haram karena sudah memulai dengan istighfar. Karena dia meyakini bahasanya dengan istighfarku inilah maka Allah karena aku beristighfar atau dengan istighfar, sebab istighfar, berkat istighfar, maka Allah berkasih sayang kepadaku. Maka mustahil setelah itu dia melakukan kemaksiatan di dalam transaksinya, di dalam bekerja dan jual belinya. Maka ini harus kita hadirkan terus di dalam kita menjalani hidup ini. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Sekaligus lintaskan, hadirkan bahwa dengan itu semua Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Begitu sebaliknya, di saat kita melakukan satu pekerjaan sehari-hari kita, jangan lupa di samping kita menanti yang namanya duit, Anda harus hadirkan bahasanya Anda menanti sesuatu yang maknawi yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa bahasanya Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah." Barang siapa yang berada di sore hari merasakan capek has, capek karena bekerja, maka ketahuilah di sore hari itu dia telah diampuni oleh Allah karena dia bekerja mencari nafkah. Ini harus kita hadirkan sehingga masya Allah di saat dia melakukan pekerjaan dia akan lega hatinya, tumak ninah, ketenangan hati itu ada seandainya rizki zahir belum dikirim dia sudah meyakini bahwasanya ada rizki batin yang diberikan oleh Allah kepadanya maka setelah itu tidak ada orang ini akan menyalahkan Allah atau menuntut kepada Allah aku sudah berdoa berhari-hari tidak dikasih karena apa? dia tidak hanya mengharap rizki zahir tapi yang diharap adalah juga rizki batin rizki yang tidak terlihat yaitu pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala rahmat yang diberikan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita senantiasa. Di saat Anda membaca ayat Al-Qur'an atau membaca apa? Surat Al-Waqiah biasanya. Orang membaca surat Al-Waqiah biar banyak rezekinya. Tidak ada masalah, tapi harus Anda hadirkan bahwasanya aku membaca surat Al-Waqiah atau aku beristighfar, aku bersolawat dengan harapan dengan solawat dan istighfarku ini Allah akan memberiku rizki boleh dan itu wajar dan memang seperti itu adabnya artinya apa? agar rizki kita ini kita kontrol jangan sampai kita nanti coba kalau tanpa dia menghadirkan makna permohonan ampun kepada Allah tanpa dia menghadirkan salawat kepada Rasulullah nggak sambung dengan Nabi Muhammad maka ketahuilah dia akan melakukan pekerjaan seenaknya sendiri yang penting anakku kenyang yang penting aku cukupi ini adalah kunci sebelum kita terjun di dunia bisnis segede apapun tapi kalau ini sudah dipegangi akan kuat jadi semakin dia memohon kepada Allah lalu meyakini kalau dia memohon kepada Allah kemudian dia meyakini bahwasanya dengan permohonan ampun dan selawat ini Allah akan beri rizki selamat atau di saat dia menjalankan satu tugas urusan duniawi di samping dia menanti rizki yang sifatnya duniawi dia juga menanti dari Allah pengampunan maka lega hatinya tentrem semakin percaya semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah benteng untuk diri kita sendiri sehingga di saat didatangi orang yuk bisnis yuk bisnis apa begini dia akan berpikir halal atau haram ini sebab rezeki akan diberikan kepada anda sudah dijamin Allah akan berikan rezeki kepada anda cuman bedanya halal atau haram yang masuk perut anda jika anda mencarinya dengan benar masuk perut anda adalah halal jika tidak dikasih oleh Allah tapi yang haram Bedanya kalau halal menjadikan diri anda diridhoi oleh Allah, menjadikan barokah di keturunan anda, dan begitu juga berkah di rumah anda. Tapi kalau haram di diri anda sudah malapetaka, belum lagi nanti dimakan oleh anak-anak kita tidak ada barokah. Sampai keturunan kita tidak barokah. Karena apa? Yang kita makan adalah yang haram. Jadi apapun bentuknya rizki akan nyampe kepada anda. Baik anda ambil dengan cara yang baik atau tidak baik. Kalau sudah begitu, kenapa kita harus mengambilnya dengan cara yang tidak baik? Pun Allah sudah menjatahnya. Allah sudah menjaminnya bahwasanya Anda akan makan di hari ini, Anda akan dapatkan rezeki di hari ini. Cuman bedanya, jika Anda terburu-buru, Anda mengambilnya dengan cara yang haram, maka murka Allah di balik itu semua. Tapi jika Anda selalu hadirkan bahwasanya Anda ingin dapat ridho Allah, Anda akan mengambil dengan cara yang benar, Anda mendapatkan rezeki yang halal itu yang barokah. Lah keyakinan bahasanya Allah yang memberi rezeki ini paling penting. Ar-Razzaq Allah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti ini seseorang semakin besar keyakinannya. Di samping itu dia akan terjaga, semakin terjaga harta halal itu menjadi barokah. Ada sebuah kisah begitu besarnya barokah harta. Ada seorang anak gadis. Di satu malam menjelang subuh dibisikin sama ibunya. Yang saat itu lagi memindah susu dari wadah ke wadah yang satunya lagi. Sang ibu bilang, nak cepat kamu campur dengan air sebelum siang nanti ketahuan orang nak. Susu dicampur dengan air biar banyak. Dari satu liter menjadi satu liter setengah. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab lagi keliling mengamati rakyatnya. Sampailah kepada keluarga ini. Tidak ada listrik waktu itu. Cuman Sayyidina Umar mendengar seorang ibu berkata, "Nak, cepat kamu campur air mumpung belum siang nanti ketahuan orang." Dijawab oleh sang anak, "Ibu, Khalifah Umar melarang kita mencampur susu dengan air." Ibunya berhujah. Khalifah Umar melarang di rumahnya. Dia di rumahnya nggak lihat kita. Ya. Dijawab oleh sang anak, "Benar, Bu. Khalifah Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhannya Khalifah Umar melihat kita. Allah melihat kita." Maka lihat kisah ini kisah yang masyhur. Sayyidina Umar bin Khattab yang mendengar bisikan ini setelah pulang sampai di rumah mengisyaratkan kepada putranya untuk menikahi anak gadis yang jujur di dalam mencari rizki itu. Dan ketahuilah barokahnya dari ini, dari anak perempuan inilah Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai seorang cucu khalifah besar luar biasa, adil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Barokahnya sampai di situ. Halal. Penjual susu mempunyai cucu seorang khalifah yang sangat adil. Keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diakui oleh semua. Ini berkat yang halal. Begitu sebaliknya kalau makanan haram, susah. Untuk membentuk anak yang baik susah, tidak berkah di anak-anak, di cucu tidak berkah. Maka di sini kita harus benar-benar peduli untuk mencari yang halal, yang halal, yang halal. Kalau sudah kuat tadi, di saat mencari menggabungkan dua cara, di samping cara batin dan cara dohir dihadirkan terus, dia akan semakin terjaga, terjaga dan semakin kuat ketenangan hatinya, kepercayaannya, keyakinannya kepada Allah. Bahasa yang memberi rezeki adalah Allah. Selagi yakin yang memberi rezeki adalah Allah, maka ketahuilah dia susah untuk diganggu. Sebab zaman sekarang ini lingkungan mengganggu, bisnis macam-macam, godaan macam-macam, keinginan macam-macam, tuntutan semakin banyak, maka luar biasa. Godaan zaman dahulu tidak seperti godaan zaman sekarang. Semakin hari godaan kita semakin besar, pengeluaran semakin besar. Sebab padahal kalau masalah cukup-cukupan, oh kita lebih dari cukup. Baju saja sudah double berapa baju, piring double berapa piring, sandal saja sampai double berapa sandal. Ingat tidak dahulu sandal lepas saja dibakar lalu ditempelin lagi. Sekarang nggak ada begitu ah, ini loh keinginan semakin banyak dan di sinilah godaan luar biasa maka kalau tidak kita kuatkan di dalam hati kita keyakinan bahasanya Ar-Razzaq Allah yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka mudah kita tergoda yuk bisnis yuk ya tobat nanti yang penting kita usaha dulu lah. lupa bahwasanya di balik ini semua juga ada barokah di kedepan hari jauh-jauh hari di anak-anak kita, di cucu kita. Maka harus kita perhatikan mencari yang halal. Halal bukan banyaknya tapi halal. Dan sungguh kalimat ini sangat mudah diucapkan akan tetapi sudahkah hati kita merasakan bahwasanya yang penting halal bukan yang penting banyak? Ah, begitu mudahnya kita mengucapkan yang penting halal bukan banyak. Halalnya ini Ar-Razzaq Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan sampai kepada kita rezeki cuman bedanya datang dengan cara yang haram atau kita ambil dengan cara yang haram atau kita ambil dengan cara yang halal. Ini adalah hal-hal yang harus kita cermati saat kita mencari rezeki. Ayo kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita lintaskan dua hal. Jangan lupa dengan minimal tiga hal membaca surat Al-Waqiah setiap hari habis asar. Hadirkan bahwasanya di samping kita mengharap rizki, kita juga mengharap pahala dari Allah. Istighfar yang banyak-banyak, tapi hadirkan makna istighfar bahwasanya anda minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji dari Allah yursil wa yum, yumditkum bi amwali wa banina. Kalau orang membaca istighfar yang banyak, Allah akan memberikan rizki. yakini itu. Jadi istighfar astaghfirullahaladzim Minta ampun kepada Allah. Kalau sudah Allah mengampuni, kasih. Yakini. Bukan hanya bukan sekedar istighfar seperti dikatakan oleh sebagian orang-orang soleh istighfar yang perlu diistighfari solawat yang benar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nah hadirnya Allah di hati kita maka itu yang akan membantu kita untuk menyeleksi apa yang harus kita ambil dari pekerjaan menjadikan kita akan menyeleksi apa yang akan kita makan menyeleksi menyeleksi kemana anakku harus sekolah, ke ujungnya nanti akan bekerja di tempat seperti apa. Dan tidak hanya sampai di situ, ketahuilah dari buah apa yang kita ambil saat ini akan dirasakan oleh cucu-cucu kita. Agar orang semakin hati-hati di sini. Tidak cukup baik di kita, ternyata cucu-cucu kita tidak baik. Kita ingin bahasanya anak-anak kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki adalah dari Allah. Sungguh ada sebuah ini ini, ini memang kalimat-kalimat berat untuk meyakinkan bahasanya rezeki hanya dari Allah. Rezeki Allah yang kasih, Allah yang beri. Dan pasti nyampe ke kita. Tapi kadang-kadang masih bingung. Ah, sayang kesempatan sekali ini. Kadang-kadang nangis di PHK. Duh, seolah-olah rezeki hanya melalui perusahaan itu. Seolah-olah rezeki hanya melalui PT ini. Seolah-olah rizki hanya melalui kantor ini sehingga waktu dipecat nangisnya nggak habis-habis. Padahal orang kaya tidak melalui perusahaan itu juga banyak. Kita perlu untuk merenung kembali. Ada sebuah kisah. Kisah ini kisah ini hanya sekedar untuk diambil pelajaran. Ada dua orang berkata, eh, ada satu seorang uh, alim namanya Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom itu mempunyai anak dan istri. Suatu ketika Hatim Al-Asom itu menitikkan air mata. Di saat ia menangis, dia ditemui oleh anak perempuannya yang belum gede, tapi sudah bisa diajak ngobrol dan dewasa. Tapi belum masih ada anak-anak yang lainnya. Kenapa abah menangis? Hatim menjawab, bulan haji sudah menjelang nak. Aku pengen haji nak. Tapi aku tidak punya bekal nak. Yang tidak punya bekal tidak wajib haji, tapi kerinduan hatim saja untuk haji. Apa jawab sang anak? Abah pergi aja, kenapa Abah tidak pergi haji aja daripada Abah kepikiran? Aku tidak punya bekal untuk berangkat nak. Apakah Abah lupa bahasanya yang memberi rezeki adalah Allah? Pergilah Abah, nanti Allah akan memberimu rezeki. Nak, kalau aku pergi, lalu siapa yang menanggung kehidupanmu? Jika yang memberimu rizki adalah Allah, yang beri kami rizki juga Allah, Pak. Tapi ibumu dan saudara-saudaramu gimana? Baik, biar aku yang ngomong. Dibisi ibunya, saudaranya yang lainnya dibisiki, akhirnya puas, nerima. Dilepaslah hatim, pergi dengan penuh ketawakalan. Melakukan ibadah haji, karena dia tidak bersama rombongan, hanya berjalan di belakang rombongan. Ada rombongan haji, dia berjalan di belakangnya. Yang di rumah hanya dikasih nafkah sisa untuk tiga hari saja. Setelahnya, Wallah alam. Di belakangnya rupanya tiba-tiba rombongan yang ada di depan itu berhenti. Ketua rombongannya kena sengat kalah jengking. Akhirnya mencari obat. Mencari obat di kalangan jamaahnya tidak ada yang bisa mengobati. Tiba-tiba ada orang di belakang tunjuk barangkali itu bisa ngasih obat. Dipanggillah hatim. Setelah itu diobati oleh hatim. Sembuhlah ketua rombongan. Setelah itu ketua rombongan berkata. Biaya hajimu dari berangkat sampai pulang aku yang jamin. Ayo ikut rombonganku. Dia berkata, Ya Allah telah kau tunjukkan kebesaranmu kepadaku. Dan tunjukkan kebesaranmu kepada anak-anakku yang ada di rumah. Yang di rumah makan sehari, dua hari, tiga hari habis. Ibunya mulai gundah. Saudara-saudara lain gundah. Lalu mulai memarahi, menyalahkan anak perempuan ini. Sekarang kamu yang mengizinkan ayah kamu yang mengizinkan bapakmu pergi sekarang kita kurang bagaimana? Kita makan dari mana? Anak perempuan ini tersenyum saja. Tidak tergoda, tidak terganggu dengan lingkungannya yang mau mencoba meragukan keimanannya. Lalu berkata kepada ibu, ayah itu yang ngasih rizki atau yang ngambil rizki dari Allah. Dijawab oleh ibu, ngambil rizki dari Allah nak. Hah? Yang ngambil rizki sudah pergi. Yang tinggal dengan kita adalah pemberi rizki Allah. Allah tidak kemana-mana. Allah ada bersama kita. Maksudnya Allah ada bersama kita. Allah akan berikan rizki kepada kita ibu. Di saat keyakinan sang anak ini ada, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yang mengetuk pintu itu ada, dalam riwayat adalah pejabat negara yang kebetulan berlalu kehausan. Kehausan itu minta air, akhirnya ajudannya itu mampir untuk minta air. Di rumahnya Hatim itu ada air, istri yang dikeluarkan air. Setelah air itu diminum oleh pejabat itu, dalam riwayat itu adalah khalifah. Setelah meminum air merasa senang, terima kasih. Ini rumahnya siapa? Rumahnya Hatim. Suruh datang nanti ke istana. Setelah dipanggil ke istana tidak datang karena memang Hatimnya tidak ada. Kemana hatimnya? Naik haji. Ya sudah ini kirim hadiah buat keluarganya. Dicukupi semuanya. Akhirnya keluarga ini cukup. Ternyata anak perempuan yang tadi nangis. Ibunya tambah bingung nak. Kemarin di saat kita kekurangan kamu tertawa senyum-senyum. Sekarang dipenuhi oleh Allah. Sekarang dipenuhi kita makanan banyak. Kenapa kamu menangis? Ibu. Saya menangis dengan ibu. Ibu pemberian khalifah melihat kita. Ini khalifah. Khalifah memandang kita, memandang ibu, ibu sudah senang. Bagaimana jika ibu merasa bahwasanya memandang ibu adalah Allah? Artinya apa? Ibu kok ternyata lebih percaya dengan seperti khalifah. Kenapa kita tidak lebih mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil di sini bahwasanya keyakinan itu mengundang rizki. Keyakinan dari Allah, bahwasanya rizki adalah dari Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita bangun di hati kita untuk senantiasa kita menjaga. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Ketahuilah Allah itu akan menjaga kekasih-kekasihnya dari yang haram. Kama annal anbiya maksumun fal awliya mahfudun. Para nabi maksum. Tapi para kekasih Allah itu dijaga. Susah memasukkan barang haram ke mulutnya kekasih-kekasih Allah. Maka ayo kita memohon kepada Allah agar kita menjadi kekasih Allah. Barang haram susah masuk ke mulut kita. Mau kerja haram gak jadi-jadi diganti oleh Allah yang halal. Tapi itu tadi kuncinya adalah Ayo di saat kita melakukan satu pekerjaan, kita di samping menanti rizki, kita menanti pengampunan dari Allah, pahala dari Allah. Banyak riwayat-riwayat, barang siapa keluar mencari nafkah, dia adalah seperti orang jihad di jalan Allah. Oh. Masih banyak. Jadi samping kita menanti rizki, gaji bulan depan, gaji akhir bulan, gaji besok, tidak apa-apa. Tunggu gaji, tapi di samping nunggu gaji, tunggulah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya gaji ternyata nanti mundur, dia tidak akan gundah. Kurang ajar nggak? Nggak akan. Karena apa? Tidak gaji belum turun, tapi dia sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebaliknya, di saat anda memohon Allah istighfar, kemudian baca surat Waqiah, kemudian dia membaca uh, salawat kepada Nabi Muhammad, hadirkan bersama itu semua. Anda yakini bahwasanya dengan ketulusan anda membaca maka Allah akan memberikan semua keinginan anda Itulah yang akan membentengi kita di saat kita mencari rizki wallahu a'lam bisawab kita akan baca hikmah yang ke berapa as-sadisah wal arbaun al-hikmah al-hikmatu sadisatu wal arbaun hikmah yang ke 46 Qala bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali min nataiji tahakkuki fi maqamatil inzali hikmah yang ke-46 husnul a'mali baiknya amal nilai amal amal perbuatan baru dinilai baik jika ia adalah nata nataiju husnil ahwali buah dari baiknya hal hal ini adalah keadaan batinnya seseorang bisa kita maknai hati dan baiknya hati Wa husnul ahwali baiknya nilai baiknya keadaan batin seseorang hal keadaan batin seseorang itu minnata hakuki buah dari kesungguhan fi maqamatil inzali di dalam makom inzal. Makom inzal itu menghadirkan ilmu-ilmu di dalam hatinya. Jadi ada amal, ada hati, ada ilmu. Baik. Orang yang hanya mengamalkan satu amal Jika tidak dibaringi dengan keinsyafan di dalam hatinya, kekhusuan di dalam hatinya, ketulusan di dalam hatinya, maka amal itu tidak ada baiknya. Jadi hasannya itu, khusun itu adalah jika itu keluar pekerjaan tingkah laku zahir ini baru ada nilainya di hadapan Allah kalau memang gerakan-gerakan ini semua anggota tubuh kita yang kita gunakan untuk beramal baik ini keluar dari hati yang benar. Bagaimana hati yang benar itu? Hati yang baik. Hati yang baik itu adalah hati yang sudah dipenuhi dengan ilmu. Ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang akan menyaksikannya, Allah yang akan menyiksanya, Allah yang akan melihat hatinya. Ilmu sehingga hatinya bersih. Maka jika ada orang mempunyai amal tanpa dibarengi dengan keinsyafan dan tanpa dibarengi dengan ilmu maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika orang itu mempunyai amal tapi tidak dibarengi dengan keinsyafan di dalam hatinya maka amal itu ilmu kalau ada orang mempunyai ilmu jika tidak diikuti dengan keinsyafan di dalam hatinya maka ilmu itu tidak ada nilainya dan orang tidak akan bisa insyaf kecuali benar-benar dia juga punya ilmu. Ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh Ibn Athail As-Sakandari. Jadi ahli ibadah itu harus bisa menggabungkan tiga hal ini. Harus kita mempunyai ilmu. Kemudian di samping itu hati kita harus menginsyafi. Kemudian insyafnya hati atas ilmu menghadirkan amal. Makanya ilmu yang sesungguhnya yang benar-benar karena Allah mengenalkan kepada Allah menjadikan hati itu kenal Allah maka hati yang insyaf diberi kebenaran mendengar kebenaran telinganya dengar kebenaran hati nerima nah kalau sudah hati ini insyaf maka mudah orang itu melakukan kebaikan jadi ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tapi tidak nyampe kepada Allah karena itu hanya amal tidak menjadi baik karena amal ini tidak dibangun oleh hati yang baik maka bersihnya hati ini sangat penting kebersihan hati, ketulusan maka ada dalam silsilah pengajian yang sering kita hadirkan adalah bagaimana kita bersama-sama membersihkan hati kita kita beramal dengan tulus kita beramal dengan khusyuk, kita beramal dengan dengan penuh dengan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal kita ini hanya rutin zahir tidak dibaringi dengan rasa hati insaf butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya sederhana. Ada amal yang nggak ada nilainya di hadapan Allah. Dan alangkah banyaknya amal kita. Ayo kita tengok. Anda yang sudah tahajud. Anda yang sudah puasa. Anda yang sudah melakukan banyak amal itu. Apakah amal itu muncul dari hati Anda yang sudah insyaf atau dari hawa nafsu? Hawa nafsu mengajak loh ya. Mengajak ibadah tapi apa ibadah jadi maksiat. Inna nafsa amar ammaratun bisu. Jadi waktu Anda melakukan puasa, dorongan apa yang menjadikan Anda puasa? Dorongan hati yang tulus karena ingin mengharap ridho Allah atau hanya ya nggak enak saya masak hmm, tokoh masyarakat kok ndak sholat di masjid saya kiai masa ndak sholat sunat ya apa masa saya kiai ndak sedekah loh mana ini amalnya sih baik tapi motivasinya apa itu? Anda pergi ke sini karena apa? Ya, semoga aja dapat jodoh di masjid sana. Hmm? Oh. Itu cari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi sering kita lupa dengan motivasi dari hati kita ini. Amal baik terlihat, amal baik, sujud, ruku, umrah, haji. Banyak itu amal-amal baik. Umrah amal baik, sedekah amal baik, tapi muncul dari mana ini hawa nafsu? Jangan dianggap setan itu hanya mengajak kepada kejahatan. mustaqim. Setan itu akan menggoda hawa nafsu seorang ngajak ibadah tuh. Mana khawatir setan Anda? Bisikan-bisikan setan mengajak kita itu melakukan kebaikan, tapi tujuannya mau dijerumuskan oleh setan tuh. Sudah tahu tetangganya fakir melarat, mau ke rumah sakit nggak bisa, mau berobat nggak bisa sampai mau mati. Tapi dia lebih senang sedekah sunnah ke sana kemari. Melakukan sholat di masjid rajin khusuk, ibunya menangis di rumah. Ayo, setan mengajak kepada kebaikan. Jadi hebat setan itu. Jadi kita harus kembalikan. Anda melakukan kebaikan ini apa yang mendorong? Hati yang insyaf, saya mencari ridho Allah atau yang lainnya? Allah tahu yang ada di hati kita maka tidak usah kita kalau dengan Allah nggak bisa kita menyembunyikan hakikat siapa yang ngomong yang mendengar semuanya sama Allah tahu apa yang ada di hati bahkan di saat kami ngomong seperti ini Allah pun tahu semoga Allah menutup kekurangan kita dan Allah mengampuni dosa kita semuanya amin kita manusia khilaf kita hanya memohon bimbingan kepada Allah nggak ada yang sempurna kalau sudah sempurna tidak perlu kita ngadakan pengajian di sini. Diam saja di rumah masuk surga. Hah? Karena kita kurang maka kita perlu ngaji kayak begini. Kita banyak bolong hati ini banyak kotor makanya kita sering baca. Kata Imam Haddad saya itu nasihati orang bukan untuk orang lain sebetulnya untuk diri saya sendiri itu Imam Haddad orang yang sudah luar biasa ilmunya waliullah bagaimana kami kami itu ngomong begini ya untuk kami jangan dianggap kami ngomongin orang tidak ini loh yang ngomong. Telinga siapa yang paling dekat dengan mulut saya? Telinga yang ngomong. Ah, makanya ini harus mendengar lebih dahulu dari yang lainnya. Seperti itu. Jadi mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala didoakan agar Allah memberikan keinsafan, agar Allah memberikan ilmu yang manfaat. Apa yang kami amal sampaikan ini tidak dituntut nanti. Jangan sampai kita digolongkan orang yang hanya pandai ngomong, tapi tidak bisa mengamalkannya hanya kepada Allah lah kita minta perlindungan dan kepada kaum muslimin kita minta didoakan agar kita sama-sama selamat di dunia kita bahagia di akhirat bahagia dan kelak bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kini saatnya kita memasuki season tanya jawab kepada para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya kami persilahkan yaitu dua penanya terlebih dahulu dari jamaah bapak-bapak dan dua, jamaah dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, maaf saya punya masalah waki'iyah ya yang terjadi di kehidupan saya sendiri yaitu mertua saya, bapak mertua saya itu membangun bangunan yang tingkat. <laughs> Maaf ini masalahnya agak menyimpang dari pokok pembahasan Bu ya. Jadi membangun bangunan dua tingkat. Kemudian saya pernah lihat di dalam i'anatu tolibin bahwa kalau ada bangunan dua tingkat yang tingkat atasnya itu boleh dijadikan masjid yang tingkat atasnya tapi saya melihat maslahatnya itu yang bawah yang dijadikan masjid yang atasnya untuk majelis biasa gitu jadi apakah ada Bu ya di antara apa fatwa-fatwa yang memperbolehkan semacam apa demikian. Jadi bawahnya diniatil masjidiyah kalau yang atasnya bukan. Ya terima kasih Bu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Reza, bekerja di hotel bagian koki Buya. Uh, pertanyaannya, ketika saya mendapat uang gaji dari hasil kerjaan saya, kadang saya itu bingung bu ya. Soalnya kadang sub, uh, eh, kadang namanya hotel suka ada pria wanita yang waktu alam itu mahram atau bukan dan apa yang mereka tahu. Dan setiap gajian itu kadang saya bingung bu ya. Jadi hukumnya uang yang saya dapat itu apa bu ya? Halalkah atau haramkah? Yang kedua apa yang harus saya lakukan bu ya? Itu saja bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bu kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang ingin Ya, sini. <coughs> Buya yang ingin saya tanyakan, apabila ada seorang adik punya kakak non muslim, tapi non muslimnya nggak jelas murtad atau enggak gitu tuh. Terus dia dinafkahi oleh kakaknya, tapi dia nggak mau memakai, terus diberikan kepada fakir miskin, itu bagaimana hukumnya? Lalu yang kedua, kalau ada seorang ibu punya anak, anaknya itu seperti yang kemarin Buya jelaskan, dia nggak apa nggak sambung nasabnya sama bapaknya karena hamil di luar nikah. Nah itu kalau misalnya mengabdi, ngabdinya ke ibunya atau kedua-duanya ke bapaknya yang ngawin ibunya itu. Mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya uh, ada satu keponakan uh, ibunya itu bukan masuk dalam Islam liberal ibunya itu seperti kita kitaan orang anaknya itu dua orang itu masuk dalam kelompok pengajian yang disebut Islam liberal nah selama ini dulu-dulu dari kakak beradik ibunya itu kalau memberikan uang santunan gitu kepada anaknya yang masuk Islam liberal itu karena dia ada anak yatim, ibaratnya rutin gitu. Memberi dia memberi ke anak yatim dari kelompok Islam liberal. Nah, terus dipikir-pikir kejadian ibunya meninggal, ibunya seperti kita-kita, bukan Islam liberal. Ibunya itu meninggal, tapi eh, si yang anak itu dua itu satu laki satu perempuan tidak mau menyolati akhirnya oleh kakak beradiknya dibawa ke suatu masjid gitu atas inisiatif kami disolati oleh kakak beradiknya berserta uh, orang masjid di situ yang seperti kita kita orang terus akhirnya kami bersepakat kakak beradik itu tidak mau lagi memberikan santunan uang untuk anak yatim itu Buya termasuk uang duka itu tidak diberikan kepada anak-anaknya itu. Apakah tindakan kami itu salah? E, karena bagaimanapun juga dia itu masuk dalam boleh dikatakan kalau keponakan itu kan darah daging. Tapi selama ini kami sepakat untuk menyetop lebih baik diberikan ke yang bukan dia. Salah nggak bu ya tindakan ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yang pertama masalah wakaf. Kalau baca sebelum dan setelahnya di dalam pembahasan kitab tersebut, kalau ada masjid diwakafkan, itu yang jadi wakaf adalah ke atas, bukan ke bawah. Artinya kapan kita mewakafkan yang bawah, maka atas ke bawah. Ke bawah. Jadi sampai langit sana nanti, itu adalah ikut wakaf. Maka dari itu ada di negeri-negeri yang lain itu biasanya yang diwakafkan sengaja adalah bagian atas saja yang di bawah bukan sehingga di bawah bisa digunakan aktivitas yang lain-lainnya termasuk bisa jual beli di situ di bawahnya adalah bisa untuk toko atau apa tapi kalau dibalik tidak karena apa atasnya masjid pasti jadi masjid makanya kalau sudah menjadi masjid maka tidak boleh kita gunakan kecuali untuk sesuai dengan kehormatan masjid itu saja permasalahannya jadi yang terjadi adalah yang atas diwakafkan sebagai masjid maka ke atas terus itu adalah yang jadi masjid wakaf masjid. Adapun yang tidak diwakafkan yang bawah ya tidak jadi. Dan itu boleh. Di situ boleh jual, boleh ini, boleh warung ada di bawahnya. Tapi jangan dibalik. Karena faedahnya wakaf adalah sampai atas. Bukan ke bawah. Jadi ke atas. Jadi kalau ini ke atasnya ke atasnya itu jadi tanah wakaf sampai berapapun kalau kita bikin ke atas tingkatnya lagi di atasnya itu yang ikut. Jadi bukan ke bawah. Maka di mana-mana yang ada adalah yang diwakafkan ke masjid adalah bagian atas bukan bawah. Karena yang akan menjadi wakaf itu adalah yang ke atas bukan ke bawah. Kalau yang di bawah wakafkan untuk masjid, atasnya ikut masjid, nggak boleh digunakan untuk selain masjid. Itu saja sebabnya. Kalaupun saya lebih efektif yang di bawah, ya dipakai yang di bawah, maka atasnya ikut jadi masjid. Tidak bisa tidak, secara otomatis. Gunakan yang bawah, ada pun butuh rumah, bikin rumah yang lain lagi. Karena memang idahnya wakaf semacam itu. Dan ini oleh para ulama tidak dirubah. Jadi memang seperti itu, wakaf itu sampai langit. Sampai langit ketujuh. Jadi ada terus ke atas. Itu adalah ikut tanah wakaf, ikut wakaf. Jadi milik kita adalah rumah kita sampai atas. Nggak ada rumahmu sampai atas 100 meter, atasnya lagi adalah milik tetangga nggak ada jadi sampai di atas ya karena itulah maka faidahnya mewakafkan tanah itu ke atas bukan ke bawah kemudian satu orang bekerja di sebuah hotel yang masuk hotel tidak semuanya mau berzina Dan tidak yang masuk hotel semuanya orang baik. Hah? Artinya bisa saja yang masuk ke situ adalah orang yang baik, bisa saja yang tidak baik. Kecuali hotel yang memang memperhatikan syariat, di situ ada undang-undangnya, tidak boleh masuk kecuali ada surat nikahnya dan sebagainya dikemas secara islami. Kalau itu jelas itu adalah penginapan yang islami, hotel yang islami, maka tidak ada syubhat di situ ya urusan ini nah. tinggal nanti yang dijual di warungnya apa tapi jika di dalam hotel itu tidak ada undang-undang yang semacam itu maka bisa saja yang masuk adalah orang yang yang melakukan zina atau bukan mahramnya akan tetapi bagaimana kita menerima gaji dari tempat tersebut atau kita diberi sumbangan dari tempat tersebut kami himbau kepada orang yang punya hotel. Kalau anda pengen cari surga itu gampang. Sekali lagi rizki Allah itu kalau harus nyampe kepada anda nyampe. Bikin undang-undang yang jelas itu adalah bagian daripada ibadah. Kiri kanan masjid ini kan banyak hotel. Anda yang punya hotel, ketahuilah rizki Allah itu bakal nyampe kepada anda. Cuman bedanya cara yang halal atau cara yang haram. Kalau halal anda penuh berkah. Anda membuat undang-undang dan Anda tegas sampai semua orang tahu sehingga kalau ada orang niat jelek mau berzina tidak perlu ke hotel Anda. Jadi yang memasuki hotel Anda hanya orang-orang baik, barokah. Diam-diam Anda punya misi dakwah yang luar biasa. Tapi hati-hati. Kalau Anda membuka keharaman termasuk sesuatu tempat kemaksiatan ya. Apa saja Ketahuilah takutlah kepada Allah. Tidak akan barokah pada diri Anda dan juga anak keturunan Anda. Dari yang bertanya, bagaimana hukumnya gaji yang saya terima? Tentunya sangat beda gaji yang Anda terima dengan jika Anda bekerja di selain tempat itu. Ada beda. Kalau sampai derajat haram tidak. Karena masih ada yang halal di tempat itu, ada orang menginap benar-benar butuh penginapan dan dia adalah mungkin keluarga. Karena tidak 100% adalah haram, tidak yakin haram, artinya banyak yang halal, tapi ada juga yang haram. Maka di dalam hal-hal semacam ini, para ulama menghukumi tingkat subhat. Subhat itu tidak bisa kita katakan haram, tapi sekaligus tidak bisa kita katakan murni halal maka harus lebih banyak disucikan, dibersihkan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Anda berkiprah di hotel tersebut dengan membantu Anda tidak perlu keluar dari hotel kalau memang Anda bisa punya fungsi untuk menegakkan syariat minimal mengingatkan orang yang haram Anda ingatkan maka itu adalah cara membersihkan harta Anda dan gaji Anda tapi kalau Anda menikmati apalagi barangkali naudzubillah ya ikut nimbrung di kolam renangnya atau apa ngelihat aurat berarti menikmati keharaman benar itu ya tapi kalau anda di situ berjuang aku harus mencobalah biarpun merub, biarpun hanya sedikit aku ingin merubah maka di situ anda termasuk mujahid jihad di jalan Allah maka di saat itu lah itu cara membersihkan harta anda di samping nanti harus dengan sedekah istighfar membantu hotel itu agar semakin islami kemudian anda bersedekah maka itu adalah cara membersihkan. Tapi kalau dikatakan haram, tidak. Mutlak, tidak. Apalagi Anda mungkin bukan bagian reception. Kalau bagian reception tahu ini bukan suami istri kok masuk, Anda dosa itu. Jadi Anda haram itu. Anda melakukan satu dosa. Karena bagian reception terima tamu tahu ini bukan suami istri apalagi janjian-janjian kok tiba-tiba dia menerima. Ketahuilah dosa Anda tanggung Anda mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ada saudara yang mempunyai kakak dan kakaknya itu tidak beragama Islam. Apakah murtad atau tidak murtad? Aku tidak tahu. Tinggal dilihat bapaknya Islam atau tidak Islam. Kalau bapak ibunya Islam, murtad itu anaknya. Jadi anak itu ngikut bapak ya. Dilihat saja bapaknya dia itu apa. Kalau bapaknya dia Islam, berarti anaknya itu mur, murtad. Tapi kalau bapak-bapaknya itu adalah orang Kristen, maka dia adalah bukan mungkin bukan murtad. Sebab mungkin sekali orang masuk Islam terus murtad. Baik apapun bentuknya. Dia tidak tahu apakah dia murtad atau tidak murtad, tapi yang jelas dia agamanya beda. Bagaimana kalau dia memberi? Kalau memberi lain, kalau Anda kalau Anda diberi lain jika Anda memberi. Kalau Anda memberi orang tersebut, hati-hati, Anda cek kembali. Kalau Anda memberi orang tersebut, Anda cek kembali kalau memang dia ah, memang orang Nasrani, bukan orang murtad, Anda boleh memberi makan kepadanya. Kalau memang dia orang asli Nasrani, bukan orang murtad, maka kalau dia sakit, Anda wajib memberi obat. Tapi kalau terbukti dia orang murtad, maka haram Anda memberi kepadanya. Adapun jika mereka memberi kepada Anda, maka di sini tidak ada pertimbangannya kecuali ada bahayanya tidak kepada akidah Anda pemberian tersebut. Dan ada masalahatnya tidak dengan yang memberi. Jangan sampai pertama kita tergoda setelah kita diberi oleh dia, diam-diam kita mengaguminya. Sampai mengatakan, oh biarpun dia tidak Islam, tapi baiknya luar biasa kepada saya. Awas, ada ketergodaan di sini. Ada orang, Masya Allah, lihat, kita dengan orang Nasrani, itu bertetangga, diajarkan oleh Islam untuk ber bertetangga yang baik. Tapi bukan derajat sampai menyanjung, tidak. Kita biasa saja. Dan tidak ada artinya kalau seandainya mereka, apa, mereka ada orang terkagum-kagum dengan orang di luar Islam. Dia baik dengan saya, dia masya Allah dengan saya luar biasa. Benar nih. Iya bukan dengan saya sopan, menghormati saya, menghargai saya. Ini orang nggak sadar ya. Coba anda punya teman, baik kepada Anda. Kalau ketemu Anda neraktir, kalau ketemu sama Anda rangkulan, wow, menghormati Anda, menghargai Anda. Tapi diam-diam dia sering mengatakan, Bapak Anda itu binatang, kadang kucing, kadang ini. Ayo, bisa nerima persahabatan semacam itu? Hah? Baik kepada Anda, tapi sebentar-bentar mencaci Bapak Anda. Oh, aku baik kepadamu, terima kasih. Memang biarpun bapakmu binatang, ah, kurang aja ya. Ada bisa nerima atau tidak? Tidak bisa nerima. Ini urusan bapaknya saja dia tersinggung. Bagaimana jika Tuhannya itu disalah, diolok-olok? Ayo. Bagaimana dia mengatakan baik kepada anda, tapi mengatakan Tuhan punya anak. Ah, eh. Bagaimana anda bisa nerima ini semuanya? Jadi enggak kebenaran-kebenaran tidak. Nggak bisa. Kebaikan mereka adalah kebaikan yang kita perlu membalas kebaikan di dunia tanpa harus kita mencintainya. Tidak. Dan kita tidak boleh menyakiti orang Kristen yang hidup dengan kita. Tidak. Kalau dia lapar kita kasih makan sebatas itu. Kalau dia sakit kita wajib kasih obat. Kita dia minta tolong kita to, kita kasih kita tolong. Tapi kalau derajat mahabbah itu tidak, mencintai tidak. Makanya aneh kalau ada orang gandrung pengen menikah. Aneh, cinta apa yang dibalik dicari dibalik itu semuanya? Nggak masuk akal itu nggak masuk dalam kamus cinta yang sesungguhnya. Nggak ada cinta yang hidup bertetangga iya, saling berbuat baik iya. Ayo bertetangga yang baik. Memang Islam mengajarkan. Bahkan Nabi Muhammad marah jika ada seorang Kristen tetangga kita disakiti oleh orang Muslim, orang Muslimnya yang dihukum. Oh. Nah, kalau pemberiannya tidak membahayakannya, boleh diterima. Tapi kalau pemberian membahayakan kita, tidak perlu kita terima. Atau membahayakan dia, tambah sombong tuh. Saya kasih semuanya. Tidak eh, perlu. Itu kasihan orang orang Islam tuh melarat fakir tuh. Eh, nih sini sini tuh kayak ayam tuh. Oh mulus mulus datang. Ada kalau kalau begitu nggak perlu diterima. Kalau ada irama merendahkan tidak perlu diterima. Dan Islam nggak butuh dengan itu sebetulnya. Kalau orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali urusan rezeki tadi. Yang berizki adalah Allah. Jika sekiranya tidak menjadikan dia mulia dan tidak menjadikan Anda mulia, tidak ada perlunya Anda menerima itu semua. Pesantren disumbang dari orang kafir sana. Apa perlunya? Gak ada perlunya. gak perlu kita mencari yang begitu itu. Justru pengen kita itu yang menyumbang pondok masjid kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak zina. Nauzubillah, semoga Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita dari zina. Ini misalnya contoh saja, seorang wanita berzina lalu hamil. Kemudian setelah itu dia menikah dengan seorang laki-laki. Baru berapa bulan terlahir, maka anak ini nasabnya tidak bisa nyambung kepada bapaknya. Di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada penumbahasan detailnya. Ini adalah bukan saat ini, supaya ringkas. Yang dipertanyakan adalah, kepada siapa wanita ini perlu mengabdi? Kami himbau kepada siapapun yang punya kejadian yang semacam ini agar kembali kepada Allah. Ketahuilah Allah maha pengampun jika hambanya minta ampun. Yang kepleset dalam zina kembalilah kepada Allah. Keburu hamil duluan jangan putus asa. Ketahuilah Allah maha pengampun. Yang kita takutkan adalah putus asa akhirnya sudah tidak takut lagi dengan zina. Kalau sudah zina sekali jangan ditambah dua kali. Ketahuilah cukup sekali dan minta ampunlah kepada Allah. Kalau ternyata di perutnya ada kandungan, jadikan anak-anak tersebut waliullah kekasih Allah. Jangan justru anak itu diracuni menjadi pezina, ibunya pezina, anaknya pezina. Maka perlu kita besarkan hati ibu tersebut. Anak ini bisa menjadi orang soleh. Bisa menjadi orang baik. Anak tidak punya dosa. Enggak benar. Ada orang menukil riwayat palsu. Kalau ada anak zina enggak masuk, masuk, enggak bisa masuk surga sampai tujuh turunan. Itu hadis palsu. Tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Anak zina bisa masuk surga. Bisa menjadi kekasih Allah. Bisa menjadi ulama. Ibunya yang tobat. Ibunya tobat dulu menyesali itu kepleset, menangis, memohon ampun kepada Allah, malu kepada Allah, anaknya dididik. Sampai sang sang wanita ini ibaratnya menikah. Menikah dengan seorang laki-laki untuk mencari yang halal karena dia tobat tidak mau dengan yang haram. Otomatis laki-laki ini adalah bukan bapaknya sang anak tapi adalah bapak tiri. Kalau memang nikahnya setelah bapak tapi bukan bapak nasab bukan bapak nasab. Lalu kepada siapa anak ini mengabdi yang jelas mengabdi kepada ibunya? Bagaimana dengan bapaknya tadi? Dia bukan bapaknya, dia wajib mengabdi kepada bapaknya karena bapaknya itu adalah suami ibunya. Itu saja. Jadi mengabdi kepada bapaknya karena penghormatan kepada ibunya dan jangan diungkap masa-masalah yang lalu. Mengungkap perzinaan seseorang adalah dosa gede. Nah ini adalah pendidikan lain lagi. Pendidikan masalah menutup aib. Jangan anda berani menyebut zinanya seseorang. Awas! Kalau anda mendengar berita tentang si A berzina, subhanallah, itu lebih baik tidak usah dengar itu. Karena itu beban bagi kita. Kalau kita memindahkan ke satu orang, dosa kita. Allah. Makanya paling tidak enak kalau kita dengar berita. Kamu tidak si A zina. Di mana? Di hotel ini. Uh, penyakit ini. Masuk sudah terlanjur masuk di telinga, dikeluarkan susah. Sudah tidak terdengar di telinga, disimpan di hati. Akhirnya besok menamandang besok. Oh ini ya orangnya. Ah, Masya Allah. Ini pokoknya jangan nukil. Kalau anda mendengar berita zina tutup biar telinga anda ini tidak dengar lagi. Tutup selesai. Jangan cerita ke siapa-siapa. Termasuk teman anda, karib anda, suami anda, apapun. Kalaupun anda ingin cari solusi jangan sebut namanya. Ada seseorang begini gimana ya syekh ya ustaz solusinya. Tidak, Ustaz. Tahu enggak Ustaz orang ini? Yang mana? Yang itu loh, yang itu loh. Nah, itu dia zina. Ah, dosa dia. Dengan bahasa saja isyarat, Ustaznya bakal tahu. Ngerti. Makanya kalau ada orang bertanya masalah pribadi, kami himbau. Kalau urusan pribadi lebih enak dikiaskan. Takut ada yang tersinggung. Ada orang begini gimana? Atau takut dia membuka aibnya sendiri. Orang lain tidak tahu, tiba-tiba dia memberitakan kepada yang lainnya. Jadi tahu, oh ini pezina. Hmm. Kalau ada orang melakukan zina lalu ingin bertanya, bisa saja berkata ada si A begini, fulan begini, ada bertanya. Bisa. Atau dengan surat. Baik. Ada orang merawat anak yatim. Tapi anak yatimnya masuk pemikiran yang gak benar, pemikiran liberal. Anak yatim itu siapa? Anak kecil yang belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, kalau sebelum balik dia tidak bisa dihukumi kafir. Cepat kita ambil, kita selamatkan. Jadi belum perlu disifati liberal yang kafir. Karena masih anak kecil. Selagi anak belum balik, dia tidak bisa disifati. Kalau anaknya orang Islam, pasti dia adalah Islam. Lah kalau anak kecil yang yatim tadi sekolah di sekolah yang liberal, maka kewajiban Anda bukan menghentikan santunannya, tapi mencabut anak tersebut untuk disekolahkan di sekolah yang benar karena dia belum mengerti, belum bisa memilih sekolahan. Taunya dia ingin sekolah. Maka bukan Anda menghentikan santunan kepada yatim tersebut, akan tetapi sebaiknya apa? Akan tapi anak yatim tersebut Anda pindah, Anda punya tanggung jawab menyelamatkan dia bersama-sama. Tadi ada yang orang meninggal dunia ya. Tidak ditulis di sini. Ada orang meninggal dunia, Oh, ini tadi ya. Bapaknya ya, yang meninggal dunia siapa? Ibunya. Ibunya meninggal dunia tidak mau menyolati anaknya ya. Ah, anaknya masih kecil barangkali ya. Kalau sudah gede juga tidak yatim, tidak sebut yatim berarti sudah keluar. Kalau memang liberal yang diyakini sampai mengatakan Al-Quran nggak benar, Al-Quran ada yang salah, zina, ah, macam-macam itu keluar dari Islam. Jadi Islam liberal secara umum keluar dari Islam, tidak usah ragu-ragu kecuali pakai takwil nanti maksud saya begini tapi kalau Islam lebih liberal, liberal globalnya pemikiran-pemikiran dan aneh-anehnya itu adalah keluar dari Islam ya tapi kalau pakai takwil karena nggak paham atau kiai yang nggak paham sebab kiai jarang baca koran kiai jarang baca macam-macam yang penting ah anaknya kiai atau ustad enggih-enggih saja karena kiai polos kiai itu adalah nggak mau suudon akhirnya banyak kebablasan ya jadi orang-orang kampung, kiai-kiai polos ini kadang-kadang ibaratnya orang baik dicium tangannya, penjahat juga dicium tangannya karena polos hatinya. Tapi banyak tertipu di sini. Makanya semoga Allah mengampuni mereka. kalau orang yang nggak ngerti tiba-tiba dukung Islam liberal, tidak kita katakan dia keluar dari Islam. Ini tapi yang berhujah, berhelah membela itu adalah keluar dari Islam. Baik. Lah bagaimana tidak disolati lalu dibawa ke tempat lain ya benar disolati kalau tidak ada yang menyolati wajib kita solati bapak ibu ini kan masih seorang muslim yang benar maka kita solati ya kita solati seperti halnya kaum muslimin yang lainnya itu kewajiban adapun anak-anaknya jangan dihentikan santunannya tapi dengan santunan itu anda bisa memindahkan ke sekolah yang lain yang lebih menyelamatkannya ada pertanyaan tertulis Bagaimana agar caranya agar rizki penghasilan keluarga barokah. Penghasilan yang kami terima didapat dengan halal. Atau doa apa agar rizki kita berkah. Jadi ceramah kita mau mukaddimah tadi untuk itu. Jadi tidak cukup Anda berdoa. Tapi harus Anda hayati apa yang Anda lakukan ini di samping Anda menunggu gaji tapi menunggu pengampunan dari Allah. Baca surat Al-Waqiah, baca istighfar yang banyak, istighfaru rabbakum innahu kana ghafara. Janji Allah yunditkum bi amwali wa banin, Allah akan memberikan harta. Baca istighfar yang banyak, baca salawat yang banyak. Itu saja. Kemudian setelah itu ingat bahwasanya Anda mengharap rezeki dari Allah. Maka sungguh aneh jika Anda mengharap rezeki dari Allah anda membuat murka Allah. Cara dagangnya haram. Enggak, enggak dapat rezeki yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong jelaskan tentang sholat sunnah awabin. Sholat awabin itu dalam riwayat sahihah ada yang mengatakan bahasanya itu adalah sholat duha, itu disebut sebagai sholat awabin. Ada lagi sebagian ulama mengatakan adalah enam rokaat antara maghrib dengan isya Selain Ba'diyah Maghrib itu namanya sholat awabin artinya sholatnya orang-orang yang kembali. Adapun sholat duha ada riwayat dari Nabi Muhammad bahasanya innaha innaha salatul awabin itu adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi ada riwayat yang mengatakan itu adalah salat duha 6 4 2 4 6 atau 8 rakaat salat duha atau sampai 12 rakaat ada yang mengatakan bahasanya enam rakaat setelah maghrib antara maghrib dengan isya Salat sunnah sholat sunnah apa ini awal aduh memang dua kemungkinan ini. Sayangnya sudah nggak bisa membaca. Yang kedua nggak disebutkan. Eh, baik, sholat sholat sunnah Tidak bisa. Ini pakai kacamata masih bisa tidak kira-kira? Baik, eh, yang ketiga salat salat sunnah fajar dan salat sunnah ba'diyah subuh kalau dua-duanya dia oh baik kayaknya maksudnya salat sunnah fajar salat sunnah fajar itu ada dua pendapat pendapat yang dikukuhkan dan ini yang dianut oleh banyak ulama sholat dua rakaat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh waktunya adalah sebelum melakukan sholat subuh kalau sempat, kalau tidak sempat ya setelah sholat subuh melakukannya karena dia tidak sempat di sebelum subuh jadi sholat qobliyah subuh namanya al fajri dua rakaat fajar tapi itu upayakan adalah sebelum sholat subuh kalau bapak pergi ke masjid terlambat, masuk ke masjid, eh kok sudah sholat subuh berjamaah, ikut saja berjamaah, qobliyah subuhnya dilakukan setelahnya. Dan itu ada riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang mengatakan dua rakaat fajar, tapi ini pendapat sedikit sekali adalah selain daripada dua rakaat subuh. Tapi kebanyakan ulama qobliyah subuh adalah dua rakaat fajar. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Wahidat yang mahal mulia. Ya Allah muliakan kami Ya Allah dengan rizki yang halal Cukupkan kami dengan yang halal darimu Ya Allah Ya Allah jangan sampai Ya Allah kau jadikan kami yang butuh kepada selainmu Ya Allah Jadikan kami hamba-hamba yang hanya mengharap darimu dan butuh kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Rizkimu yang halal Ya Allah dari rizki yang halal yang kau berikan kepada kami, Ya Allah, bantulah kami untuk bisa mentasaruhkan untuk yang halal. Ya Allah, Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Engkau zat yang pemberi rizki, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang telah memuliakan para kekasih-kekasihmu dengan harta yang halal pada masa-masa yang lalu. Maka muliakan kami pada saat ini dengan harta yang halal. Ya Allah, jadikan harta benda yang kau berikan kepada kami adalah di tangan kami. Dan jangan sampai masuk di hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, siapapun yang yang hadir di tempat ini, jika ada di antara kami ada yang bekerja di tempat yang haram ya Allah akan tapi kehadiran mereka di tempat ini karena ingin mensucikan diri mereka ya Allah maka ya Allah jika ada yang hadir di tempat ini mereka masih mempunyai pekerjaan yang kurang baik atau pekerjaan yang haram maka bersihkan pekerjaan itu ya Allah dengan kasih sayangmu gantilah dengan pekerjaan yang halal yang penuh berkah lebih banyak ya Allah yang menghantarkan kepada ridhomu ya Allah ya Allah yang belum mendapatkan pekerjaan kirimkan kepada mereka pekerjaan yang halal rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhomu ya Allah dan ya Allah yang sudah kau beri pekerjaan yang halal ya Allah berkailah mereka ya Allah berkailah harta mereka ya Allah sehingga akan menjadi berkah buat anak keturunan mereka menjadi berkah buat keluarga mereka dan masyarakat mereka yang bisa menjadi sebab mereka berbahagia kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jauhkan kami dari kekikiran dan ketamaan yang menjadikan kami mudah mengambil yang haram jauhkan kami dari kesombongan ya Allah yang menjadikan kami mudah mengambil yang haram jauhkan kami dari cinta dunia ya Allah yang menjadikan kami mudah mengambil yang haram jauhkan kami cinta cinta pangkat dan makom ya Allah sehingga kami kami mudah mengambil yang haram ya Allah bimbinglah kami untuk mendapatkan yang halal bersihkan hati kami dari kesombongan bersihkan hati kami dari ria. bersihkan hati kami dari dendam bersihkan hati kami dari dengki ya Allah ya Allah ya Allah gantilah dengan ketulusan gantilah dengan ketulusan gantilah dengan ketawaduan bagimu sungguh ini sangat mudah ya Allah ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami, panjangkan umur kami semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah umur guru-guru kami umur orang tua kami umur anak-anak kami dan murid-murid kami dan semua yang bersama kami berkailah umur mereka berkailah umur mereka sehingga umur mereka ya Allah bisa dipenuhi dengan ibadah kepadamu ya Allah memohon kepadamu mendekatkan diri kepadamu ya Allah jangan sampai umur kami sia-sia ya Allah jangan sampai usia kami kami gunakan untuk maksiat ya Allah ampuni dosa kami jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini dosa kami ya Allah dosa kami ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak ya Allah yang engkau lebih tahu daripada kami sendiri ya Allah siapa lagi yang mengampuni jika engkau engkaulah yang telah mengampuni hamba-hamba terdahulu maka ampuni kami engkau yang telah mengangkat hamba-hambamu terdahulu maka angkatlah kami Ya Allah berikan kepada kami semua ya Allah keindahan di dalam rumah tangga kami, keindahan dalam keluarga kami, hidup indah dalam cinta karenamu. Tidak ada merendahkan di rumah kami, tidak ada menghinakan di rumah kami, tidak ada yang dolim di rumah kami, tidak ada yang terzalimi di rumah kami. Jadikan rumah kami adalah mukadimah surga sebelum kami masuk surga. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan yang baik, yang bagus, yang mulia, yang menjadikan sebab mereka mulia dengan keturunan yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman, iman, iman, iman ya Allah.